Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah Terlebih dahulu kita setorkan sebagaimana seperti biasanya hadis yang sebelumnya yaitu hadis yang sebelum 6 hadis yang ke-15 barakallahu fikum sebelum kita masuki hadis yang ke-16 nanti. Nah, tafadhal.

تفضل آه، نعم تفضل Ondan Ayo na'am barakallahu fikum. Ya, fadal. Ruahu? Awa, awa, bismillah. an ummil mu'minin an mu'minin hadis yang kelima Oh, na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Qala ash syaikh Shalal Al-Fauzan habibullah taala perhatikan baik-baik. Waqat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mazalat Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Senantiasa terus-menerus Jibril memberikan wasiat kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga hatta hingga aku pun menyangka bahwasanya seakan-akan dia akan Nah para fikum memberikan warisan kepadanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya benar-benar tekankan berbuat baik dengan tetangga. Dzalika zami hakil jar. Yang seperti itu kenapa ditekankan hingga seakan-akan Naam malaikat Jibril memberikan apa wasiat tersebut seakan-akan apa akan ada sesuatu yang diwariskan gitu loh. Kenapa? Karena sangat ditekankan hak tetangga tersebut. Kata beliau, itu kami haqqil jar. Yang seperti itu karena agungnya hak tetangga. Nah, antum punya kitabnya? Simak, perhatikan baik-baik. Fal jiwaru lahu ahkamun wa ahamiyatun bainan nas. Maka jiwar tetangga dia memiliki hukum-hukum dan juga perkara yang penting antara manusia. Wa idza kana ikramul jari min kamal iman dan apabila memuliakan tetangga merupakan bentuk kesempurnaan keimanan fa inna fi adiyatil jar naqsan lil iman. Mengganggu maka sesungguhnya mengganggu tetangga merupakan bentuk kurangnya keimanan. Paham tidak? Ya? Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Jangan sampai kita dolim terhadap tetangga kita. Harus berbuat baik dengan mereka. Bertutur kata yang baik, tidak menyakitinya, tidak membuat apa? Nah, barakallahu fikum mereka tersinggung atau yang semisalnya. Nah, itu hukum globalnya. Kata beliau, Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wa man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kemudian Rasulullah sallallahu menyatakan dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Pemuliaan tamu pada asalnya barakallahu fikum. Naam itu pemuliaan yang wajib ketika apa? Tiga hari awal. Tiga hari awal barakallahu fikum na'am. Adapun setelahnya termasuk perkara-perkara yang sudah bukan perkara yang wajib lagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tiga hari tersebut kalau seandainya tuan rumah nggak menjamu sama sekali, itu pun tamu memiliki hak untuk minta. Meminta jatahnya haknya gitu ya. Kalau nggak menjamu sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Tentunya hal seperti ini bukan perkara yang sepele karena yang namanya tamu itu harus dimuliakan. Nah, dengan pemuliaan semaksimal mungkin atau semampunya. Intinya ada pemuliaan situ. Tapi dalam waktu tiga hari pertama tersebut kok nggak ada pemuliaan wala syai'. Maka bagaimana? Maka di situ barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, tamu tadi boleh minta haknya. Tamu boleh meminta apa? Boleh meminta haknya. Naam barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini, dhaifu dan tamu huwa alladhi yanzilu bika yaitu orang yang singgah dengan orang yang turun denganmu atau singgah kepadamu. Tamu. Nah, barakallahu fiikum. Tamu di sini apakah tamu yang antum saksikan tiap hari itu misalkan ada tamu atau tamu yang diundang atau tamu yang tidak diundang? Kan perlu kita perhatikan, ya kan? Ada tamu yang tanpa diundang. Paham ya? Tapi mendadak datangnya. Selama itu tamu kita muliakan. Paham ya? Selama itu tamu kita muliakan hak tamu yang wajib nanti akan sebutkan kalau tidak salah itu tiga hari. Nah, barakallahu fikum tiga hari. Selebihnya itu perkara-perkara yang mubah atau kasih ataupun tidak kasih itu sudah habis waktunya. Nah, kita lihat walaupun kita tetap nggak tega kita biarkan kan tamu kita muliakan walaupun seadanya. Kita lihat di sini Wa ikramu dhaif yajibu fil qura wal bawadi allati laysa fiha mata'im. Memuliakan tamu itu wajib baik di kampung-kampung maupun di bawadi. Bawadi semacam enam lembah-lembah atau padang pasir. Nah, yang istilahnya bisa dikenal pelosok-pelosok lah, yang jauh dari kota, yang di dalamnya tidak ada restoran atau rumah makan-rumah makan. Tapi boleh nggak kita muliakan tamu kita, kita ajak ke restoran misalkan boleh nggak? Boleh. Intinya pemuliaan tamu itu bagaimana? Maksudnya kita membuat dia tuh senang dengan makanan, minuman, intinya menjamunya. Tidak harus di rumahnya gitu ya. Kalau misalkan di, de di depan rumahnya ada warung, kita ajak ke warung misalkan atau kita belikan makanan enggak masalah. Nah, intinya dijamu. Kita lihat di sini. Walaysa fiha mahallatun tabi'ul akl wa syurub. Di situ enggak ada toko-toko yang jualan makanan dan minuman. Tamunya datang ke rumah kita, kita jamu walaupun dengan apa? Segelas air putih. Karena intinya fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Tapi kalau misalkan kita punya harta lebih, ya, terkadang kita nah barakallahu fikum punya harta yang bisa dikatakan lebih dari seperti biasanya kita jamu yang paling bagus. Paham ya? Kita jamu dengan jamuan yang paling yang paling bagus. Tapi kalau misalkan adanya seadanya ya, intinya jamuan itu jangan terlupakan, tamu. Kita lihat di sini Walaysa fiha fanadiku ta'wi al-gharib wal musafir wa 'abir as-sabil yang mana eh, barakallahu fikum di kampung kamu tersebut atau pelosok-pelosok tersebut tidak dijumpai apa? Nah, hotel-hotel yang mereka yang orang asing bisa nginap di situ, orang musafir bisa istirahat di situ. Am ya? Abiras Nabil juga sama orang yang melakukan perjalanan jauh. Intinya itu orang datang kepada kita jadi tamu dia, kita muliakan semampunya. Kalau misalkan barakallahu fikum rumahnya sempit misalkan adanya di mahat atau masjid atau di asrama, enggak masalah. Intinya pemulihan tamu itu ada. Paham ya? Disambut, kaifa haluk, anta bi khair, Allah ibarik fiik misalkan. Intinya jangan dibiarkan begitu saja, enggak dikasih makanan, enggak dikasih minuman, enggak disalami juga itu jangan. Karena apa? Karena termasuk perkara bentuk kesempurnaan imannya kepada Allah dan hari akhirat memuliakan apa? tamunya. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, perhatikan baik-baik. Naam. Falkornya qaryatu laysa syai'. Kampung itu biasanya enggak ada sesuatu di situ, kampung. Kalau zaman sekarang mungkin sudah masuk ya Alfamart itu ya. Alfamart, Indomart sudah masuk sekarang. Jadi bisa dikatakan hampir terjangkau ya kan. Nah, barakallahu fikum. Kalau zaman dahulu yang naik kampung, kampung atau istilahnya pelosok-pelosok itu bisa dikatakan susah mencari toko-toko. Ya enggak? Zaman sekarang mudah. Walhamdulillah. nah Wa kadzalikal badiyatu laysa fiha syai' min hadzal qabil. Seperti itu pula al-badiyah. Badiyah itu yang Nah, barakallahu fikum di gunung-gunung. Biasanya kalau kemarau sulit airnya, ya enggak? Kemudian terkadang beli makanan pun jauh harus turun ke bawah, harus ke kota. Tapi sekarang alhamdulillah di gunung-gunung sekarang sudah ada nah barakallahu fikum toko sembako, sudah ada intinya yang jualan sudah ada. Kalau zaman dahulu mungkin susah. Nah, seperti itu. Fal insanu walau kana ghaniyan, seseorang walaupun dia kaya, idza kana maran fi baladin fihi ma yubaa' au yu'ajjar min haqqihi ala man nazala indah annahu yukrimuhu masyaallah hatta walaupun dia orang kaya seseorang walaupun dia kaya kemudian dia berjalan melewati suatu negeri ha? Eh, kemudian dia tidak apa tidak menjumpai orang yang jual makanan sesuatu yang dijual atau sesuatu yang dikontrakkan disewakan nah barakallahu fikum eh, barakallahu fikum dari orang tersebut eh, Nah barakallahu fikum maka apa? Wajib bagi orang yang dia tuh singgah di sisinya, maka dia wajib memuliakannya. Paham maksudnya ya? Nah, saya tamu. Kalau misalkan datang kemudian memang posisinya misalkan di tempat terpencil, di gunung-gunung biasanya ya. Ada tamu datang, eh, sebelahnya nggak ada toko, belakangnya nggak ada toko, dia turun ke bawah misalkan. Nah, dia tamu dan di rumah misalkan nggak ada apa-apa dan uang ada, belikan makanan. Jamu tamu tersebut maksudnya ya. Tapi kalau di rumah ada seadanya nggak masalah walaupun misalkan air putih segelas air putih eh, digorengan telo, atau telo antum, ketela itu nan seadanya atau jamuan-jamuan khas Jawa ya, tiwul, katul, gatot, gaplek. Intinya yang makanan-makanan khas itu nggak masalah, intinya apa? Jamuan itu ada gitu loh. nggak dibiarkan saja. Nah, sudah bertamu kemudian ketuk pintu nggak dibuka kan, suruh tidur di luar lagi. Nah, jangan. Ini bukan bentuk pemuliaan. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat sini. Amma fil mudun, adapun di kota-kota, falaisa hunaka hajah. Di sana bisa dikatakan enggak butuh lagi. Karena kalau di kota-kota apa? wujudil mata'im wal fanadik. Kalau di kota-kota sudah jelas adanya apa? Restoran-restoran dan juga enam hotel-hotel. Banyak. Jadi kalau misalkan rumahnya sempit dan dia tamu dan kita punya harta lebih, Nah, misalkan kita antar ke hotel misalkan nginep di situ, paham ya? Atau misalkan kita nggak bisa di rumah nggak ada makanan atau menjamu, diajak ke warung atau diajak makan misalkan. Intinya ada jamuan di situ. Naam. Fa idza kana ghaniyan fa huwa laysa muhtajan. Kalau dia orang kaya, orang kaya dia ya, yang datang itu tamunya orang kaya, dia nggak butuh dia. Nah, dia nggak butuh. Fa idza kana ghaniyan fa huwa laysa muhtajan. Kalau dia orang kaya dan dia nggak butuh, nah barakallahu fikum E, maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya kalau seandainya sambungan dari sebelumnya kita baca lagi ulangi, anna fil mudun falaysa hunaka hajatun liwujudil mata'im wal fanadik. Fa idza kana ghaniyan fa huwa muhtajan. Nah ulangi lagi artinya, kalau di kota-kota maka nah enggak ada lagi sana nah bentuknya seperti ini maksudnya nggak ada kebutuhan lagi sudah. Mencari itu nggak ada karena dekat semuanya karena adanya mat'am tadi, restoran, rumah makan, hotel. Fa idza kana ghaniyan kalau tamunya itu kaya fa huwa laisa muhtaj. Dia enggak butuh kalau orang kaya biasanya. Tetap ada hak pemuniaan walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya raya uangnya jutaan misalkan, kalau dia bertamu ada hak di situ yang harus kita berikan. Jamuan walaupun seadanya. Amma idza kana faqiran fa anta tatasaddaqu alaihi. Adapun kalau seandainya tamunya itu orang fakir, maka engkau berhak untuk apa bersedekah kepadanya li fakrihi karena fakirnya dia wahajatihi karena butuhnya dia walaysa anahu dhaif bukan semata-mata karena dia tamu pertama dia tamu pertama dia tamu ada hak untuk kita apa memuliakan menjamu tapi ternyata tamunya itu orang fakir miskin dan kita punya uang beri dikasih lagi paham ya nah barakallahu fikum kita kasih tambahan kita lihat berikutnya wajah fil hadis perhatikan baik-baik anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi dhaif dan sungguh telah datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW berkata mengenai tamu jaizatuhu yaumun wa lailah. Nah, barakallahu fikum. Ini pembolehannya, hukum pertamanya adalah apa? Adalah sehari semalam. Nah, maksudnya sehari semalam itu bisa dikatakan tentang singgah. Paham ya? Tapi kalau diafah bertamu, wa dhiyafatu salatu ayyamin Fama ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Hadapun kewajiban hak tamu itu tiga hari. Selebihnya lebih dari tiga hari setelahnya apa Sodako. Antum mau ngasih silakan Sodako. Paham ya? Nah, kalau misalkan ada uang lebih atau misalkan ada harta lebih, apa maksudnya ya? Naam. Wa tamamud dhiyafah salatu ayyamin bilayaliha bilayaliha. Artinya apa? Dan kesempurnaan orang bertamu itu tiga hari. Beserta apa malam-malamnya eh, tiga hari tiga malam lah intinya. Itu paling lamanya. Tapi boleh nggak kita bertamu lebih dari tiga hari misalkan? Nah barakallahu fikum Adapun karena lil hajah itu boleh-boleh saja, cuman selebihnya tadi kita katakan sodako pemberian kita. Tapi kalau yang masih tiga hari itu wajib, wajib kita kasih, wajib kita kasih dan wajib kita berikan. Nah barakallahu fikum hak tamu tersebut. Bahkan apa tadi? Kalau seandainya sahibul bait tuan rumahnya nggak menjamu, Tamunya boleh minta enggak tadi? Boleh. Mana hakku? Karena dia tamu. Paham ya? Walaupun bisa dikatakan kalau untuk zaman sekarang orang malu jelas. Enggak mungkin dia akan minta kepada tuan rumahnya. Mana ini, Pak? Satenya kok enggak dibelikan misalkan? Enggak ada. Malu-malu dia. Paham ya? Nah, karena posisinya padahal tuh haknya gitu loh, haknya padahal. Nah, tapi selebih tiga hari apa tadi? Sedekah. Selebihnya dari tiga hari tadi Sodako. Antum mau ngasih pun sodako. Paham ya? memberikan misalkan lebih pun itu juga sodako. bukan wajib lagi. Tapi yang namanya orang manusia yang dia itu bisa dikatakan perasaannya itu ada itu nggak tega kalau biarkan ya walaupun sudah tiga hari kemudian nggak dikasih makan ya nggak tetap kita kasih makan walaupun nasi angkringan ya kan nah intinya apa memuliakan tamu itu ada gitu loh nah inti itu, itu intinya qala ahlul ilm berkata ahlul ilm awal al wajibu yaumun wa ini ini kewajiban pertama nih ya jadi sehari semalam itu adalah apa bisa dikatakan hadiah wajibnya itu Pembolehan wajibnya nah barakallahu fikum intinya apa? Intinya diharuskannya dia menjamu itu sehari semalam itu yang wajib. Wa tamamu salati ayyam bilayaniha mustahabbun. Dan menyempurnakan nanti tiga hari tiga malam itu bisa dikatakan mustahab. Nah, sunnah. Cuman dia masih memiliki hak di situ karena hak dia apa? Nah, cuman barakallahu fikum eh, sebagian ada mengatakan tiga hari pun full itu dikatakan wajib bagi dia. Tapi ini insyaallah yang rajih ini ya. Nah, barakallahu fikum ini dikuatkan juga nam eh, nanti dikuatkan juga oleh siapa? Eh, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab al Hamdani dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam. Bahwasanya yang wajib sehari semalam. Itu wajib atau ngasih itu. Paham ya? Kalau mau disempurnakan tiga hari tiga malam tadi, penyempurnaan itu adalah mustahab. Sudah di sini aja nanti sampai tiga hari dulu misalkan. Selebih sehari itu apa hukumnya ini? Mustahab, mandub, masnun, apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. hewan ya, na'am. Wa qad kana ikramul jar wa ikramud dhaif min al-khisal al-ma'rufa 'inda al-'arab qabla al-islam. Dan sungguh memuliakan tetangga dan memuliakan tamu itu merupakan apa? Merupakan ciri khas atau kriteria yang sudah ma'ruf di kalangan orang Arab sebelum Islam dahulu. Jadi mereka masalah ikram duyuf itu Masya Allah. Di Arab sana, kalau misalkan suatu ketika antum di Yaman, antum bertamu walaupun dua orang disembelihkan kambing. Dua orang beda Nah, yang pernah kesana mungkin merasakan itu ya. Jadi dua orang saja itu jamuannya kambing, enggak sembarangan. Kalau kita motong ayam itu mikir-mikir harganya berapa ayam ini. Iya <laughs> enggak kira-kira? Wah, ini harganya berapa ini ayamnya? Tapi mereka enggak pandang bulu pokoknya ada tamu antum duyufuna. Ala ra'as wal ain. Ala ra'as wal ain katanya. Maksudnya itu minta apa saja anak beri gitu loh. Mereka model seperti itu. Nah, apalagi sudah lempar imamah ya, sorban imam jahi indak sudah dilempar gitu. Paham ya? Itu berarti menunjukkan bahwasanya benar-benar pemuliaan yang luar biasa. Maksudnya ya, kalau zaman sekarang misalkan kita mau kedatangan tamu misalkan kadang mikir-mikir. Ya memang orang itu beda-beda. Paham ya? Kalau orang Yaman, orang Arab terkenal karomnya. Paham ya? Kemuliaannya dan juga kedermawanannya itu Masya Allah. Kalau nggak percaya nanti antum ke sana buktikan sendiri. Antum bertamu tiga orang, empat orang. Jamuannya itu bukan daging apa? Ayam Kambing yang muda yang harganya mahal itu. Paham ya? Bismillah sudah, satu nampan itu sudah. Dibagi dua, bagi tiga. Masya Allah. Kita melihatnya bisa dikatakan Masya Allah kok gak pikir pikir ya? Karena mereka itu menurut mereka itu ibadah gitu loh. Yang namanya ibadah itu mereka tanggung-tanggung. Nah ini yang patut kita contoh. Tapi terkadang kita berat juga ya melihat ekonomi yang ada, paham ya? Cuman yang jelas barangkala fikum jangan melupakan jamuan untuk tamu dah itu. Pemulihan tamu jangan sampai kita sia-siakan. Naam. Kita lihat sini. Wa kanu yatafakharuna bidzalik. Mereka dahulu orang-orang Arab sebelum Islam berbangga-bangga dengan apa? Pemuliaan tadi. Jadi semakin banyak memuliakan, semakin besar yang dikeluarkan, semakin bangga mereka. Sebelum Islam ada. Sebelum Islam. Wa asy'aruhum fi hadza katsiratun dan juga tanda-tanda mereka mengenai hal ini. Nah, barakallahu fikum syiar-syiar mereka mengenai ini banyak sekali. Fajal Islamu wa aqarra Ternyata setelah datang agama Islam ini mengakui dan menetapkan tentang, tentang hal tersebut. Wajibnya apa? Ikramu duyuf Memuliakan tamu. Wa alaih dan berikan dorongan kepadanya. Maksudnya untuk apa? Untuk memuliakan tamu. Lima fihi minal khair. Karena di dalamnya terdapat apa? Terdapat terdapat kebaikan. Ikhwani fid din azza wa Jadi hadis ini yang sangat mulia Jangan sampai kita terlupakan ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? Tiga perkara penting. Nah, barakallahu fikum merupakan tanda kesempurnaan imannya seseorang kepada Allah dan juga hari akhirat apa tadi? Pertama, berkata baik atau diam. Jadi perkataan-perkataan yang baik. Jangan berucap-ucapan yang kotor, ucapan yang membuat Allah Taala murka, ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala nah barakallahu fikum tidak senang, tidak suka, jangan ucapan yang baik, ucapan yang bagus, qiraatul Quran, bacaan Al-Qur'an barakallahu fikum, membaca hadis. Nah, jangan malah kita membuat perkara-perkara yang Allah telah murka seperti nyanyian, lagu, dangdut, musik. Hindari semuanya. Nah, barakallahu fikum enggak perlu senyum-senyum, yang jelas itu haram hukumnya. Termasuk lahul hadis. Nah, termasuk apa? Termasuk ucapan yang menyanyiakan. Nah, termasuk lahun Paham ya? Dan termasuk tanda-tanda dari kiamat. Akan datang nanti di akhir zaman sekelompok umat yang mereka menghalalkan apa? Sutra. Kemudian menghalalkan perzinaan, menghalalkan apa? musik, nyanyian, dangdut, alat-alat musik. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi benar-benar kalau orang itu bertobat, itu jangan separuh-separuh. Bismillah, itu caranya. Kalau orang tobat separuh-separuh, rugi. Kenapa rugi? Karena dia nanti akan bertabrakan dengan apa yang dia pahami sudah mengenal kebaikan ini haram dia terjang karena separuh-separuh tapi kalau tobat bismillah utuh barakallahu fikum halangan rintangan harus kita perhatikan baik-baik barakallahu fikum karena termasuk tanda-tanda hari kiamat apa adalah adanya orang-orang yang menghalalkan musik menghalalkan perzinaan menghalalkan sutra hati-hati barakallahu fikum na'am dihindari jangan terpengaruh dengan gerak-gerik orang-orang awam yang jauh dari ilmu barakallahu fikum. Nah, karena usia-usia biasanya belasan tahun itu masih labil. Labil itu masih mudah terpengaruh. Paham ya? Harus bisa mengontrol diri. Paham ya? Alhamdulillah ada malza tempat berlindung. Di antaranya apa? Markis Ahli Sunnah wal Jamaah. Bersyukur barakallahu fikum. Nah, karena coba kalau seadanya antum berlindung di luar sana. Masa orang berlindung di angkringan? Enggak bisa. Paham ya? Jadi apa di sana? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Perlu berhati-hati barakallahu fikum jangan cuma tertawa-tertawa ini serius. Sungguh-sungguh ya. Nah barakallahu fikum kalau berlindung itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum apabila menguap ditutup mulutnya. Namanya Setan masuk. Paham ya? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Idza tasaaba ahadukum falyakdim mastata' fa inna syaitana yadkhul." Fa idza qala ha dhahika syaitan. Nah, ini juga termasuk adab yang perlu diperhatikan. Kalau menguap tutup pakai tangannya atau pakai kain. Paham ya? Jangan dibuka karena setan masuk. Paham ya? Kemudian kalau dia sampai mengucapkan ha, setan tertawa. Dibiasakan, dibiasakan ya, dibiasakan kalau menguap tutup mulutnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau bersin juga direndahkan suaranya. Itu termasuk adab juga. Jangan sengaja dikeruaskan apa? Yang keras jangan, enggak perlu dicontohkan, antum paham sendiri. Paham ya? Yang jelas jangan dikeraskan kemudian orang bilang tertawa semuanya. Itu enggak bagus. Adab-adab seperti ini tanamkan sejak dini. Ditanamkan sejak dini barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena orang itu ketika ingin belajar di ma'had, di pondok pesantren itu ingin menjadi orang baik atau orang jelek? Orang baik, ingat baik-baik tiga perkara ini. Berkata baik atau diam. Eh? Berkata yang baik atau diam. Antum misalkan posisinya membaca Al-Qur'an dapat pahala. Paham ya? Nah, barakallahu fi baca hadis juga dapat pahala. Nah, jangan sampai kita tertipu tergiur dengan dunia luar barakallahu fikum. Antum kalau misalkan hidup di dunia luar sana, eh, walaupun muslim apa muslim hujan pun panas keadaannya. Paham ya? Karena yang dibicarakan politik, dunia, paham ya? perkara-perkara yang intinya merusak moral dan akhlak. Nah, barakallahu fikum. Apalagi sekarang lagi ngetren-ngetrennya. Kata orang-orang itu ada ustaz dengan ustaz akhir zaman. Ustaz akhir zaman. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. membuat kampung di daerah Bandung sana, Allah alam benar atau tidak, ikhwan menceritakan, kampung akhir zaman. Semua teknologi dimatikan katanya. Paham ya? Di situ semuanya kembali ke masa lampau. Allah musta'an. Kemudian apa yang diperbolehkan lagi? Jadi mengatakan tahun 2020 nanti tanggal 15 walau bulan apa akan terjadi dukhan tanda hari kiamat, dukhan katanya. Pertanyaan enggak? Jangan percaya. Hati-hati. Karena orang-orang sekarang modelnya ketakutan dengan seperti ini. Kalau imannya nggak kuat, duhan. Mana baru kemarin belajar sudah muncul duhan. Duhan itu kan tanda hari kiamat. Kata mereka, kenapa kamu muncul duhan? Meteor dari langit itu katanya akan berlaju keras menuju ke bumi, nabrak bumi, bumi keluarlah asap. Duhan katanya. Setelah itu muncullah panji hitam dari timur. Kata mereka, benderanya la ilaha illallah, warnanya hitam putih. Bendera ISIS bangga-banggakan. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum, itu semuanya hanya untuk menakut-nakutin. Dan banyak kisah-kisah seperti ini jangan tertipu. Kalau misalkan antum dengar, nah barakallahu fikum dari orang itu misalnya jangan tertipu, enggak usah takut. Ahlus sunnah itu paling apa? Santai dia. Mendengar kabar-kabar yang enggak jelas, santai. Kenapa? Karena dia menjalani apa yang ada. Perkara yang akan datang dijalani secara apa? Secara beralurnya atau berjalannya waktu. Sekarang ini yang ada kita hadapi. Perkara yang nanti Allah Taala yang tahu, enggak ada yang tahu. Kok bisanya tahun 2020 akan terjadi tanda-tanda hari kiamat dukhan katanya. Asap katanya. Allah musta'an. Jangan percaya barakallahu fikum. Dulu pernah terjadi, ini sekedar kisah saja menunjukkan masa dustanya mereka. Ini biasanya permainan apa? Permainan politik atau permainan dunia. Sekarang jaringan-jaringan misalnya Telkomsel, Indosat, itu mereka butuhkan pulsa atau enggak? Pulsa jelas betul. Disebarkan bahwasanya ada wasiat dari penunggu kuburan Rasulullah dari Masjid Nabawi, nabarakallahu fikum, bahwa eh, barang siapa yang tidak mau menyebarkan SMS ini ke 20 orang, maka dia akan kena ancaman ini dan ini. Ini hati-hati ini. Dulu pernah muncul itu ya. Jadi setiap orang harus SMS 20 SMS. Untung enggak kira-kira pihak operator? Untung. Setiap orang 22 SMS, 20 SMS. Seperti itu harus dihindari barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ikhwan fillah, azza wa jalla Berarti sudah kita selesaikan hadis yang keberapa? Yang ke-15. Sekarang kita masuki hadis yang ke-16. Ini yang insyaallah besok-besok disetorkan. Ini hadis pendek, sering muncul dan perlu kita renungi baik-baik agar kita tidak gagal dalam memahami. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala tidak punya anak namanya Zakaria karena beliau meninggal dunia sebelum apa? Nah, belum sempat menikah. Di antaranya yang semisal dengan Al-Imam An-Nawawi siapa? Eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kunyahnya siapa? Abu Sulaiman. Abu Abdullah. Syekhul Islam Eh, kunyahnya siapa? Abdul Abbas, jangan lupa. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Nah, beliau enggak punya anak namanya Abbas karena beliau memang nah belum sempat apa tadi? Belum sempat nah menikah. Paham ya maksudnya ya? Meninggal dunia. Kita lihat kita lihat Al-Haditsus Sadis Asyar. Hadis yang ke 16 perhatikan baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhir Ad-Dausi radhiyallahu anhu, anna rasulan qala lin nabi sallallahu bahwasanya ada salah seorang berkata kepada Nabi sallallahu "Ausini, berilah aku wasiat." Qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Jangan kamu marah." Orang tadi mengulang-ulang lagi, "Berilah aku wasiat." Rasulullah mengatakan, "Jangan kamu marah." Disebutkan dalam riwayat tiga kali itu ya. Ausini, berilah aku wasiat. Rasulullah mengatakan jangan kamu marah. Di sini maksudnya bagaimana? Jangan kamu marah tanpa sebab. Paham ya? Nah, karena kalau marah yang ada sebabnya itu wajar. Paham ya? Ada sebab misalkan aku marah terhadap kemungkaran, wajar enggak? Wajar. Ada kemungkaran tuh diam saja, senyum-senyum saja. Malah keliru. Orang itu kalau melihat kemungkaran semarah, walaupun marahnya tidak ditampakkan dengan apa? wajahnya. Paham ya? Dengan hatinya. Paham ya? Tapi kalau antum melihat kemungkaran perjudian, perzinaan, orang main kartu misalnya malah senyum-senyum saja, nah ini hati-hati. Tanda-tanda tidak baik. Pahami baik-baik itu ya. Allah musta'an. Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, beliau mengulang-ulang. Maksudnya orang yang bertanya tadi mengulang-ulang sampai disebutkan riwayat lain berapa kali tadi? Eh, berapa kali? Tiga kali Rasulullah mengatakan la taghdab. Jangan kamu marah. Jadi maksudnya ini ada beberapa kemungkinan. Nah, nanti akan disebutkan oleh beliau juga. Maksudnya jangan kamu marah tanpa ada sebab atau jangan marah berlebih-lebihan. Paham ya? Marah dengan istrinya, marah dengan keluarganya akhirnya piring dipecah. Kemudian apa? Na barakallahu fikum, naam gelas pun dipecah, kulkas pun dihancurkan misalkan gara-gara marah tadi. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Marah tidak masalah pada tempatnya. Karena orang itu maksudnya barakallahu fikum, orang itu tetap memiliki tabiat yang inti ini. Marah cuman pada tempatnya, marah terhadap kebatilan, marah terhadap kemungkaran boleh. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abu Abdullah as Qala Syekh Shalal Fauzan, Habibullah taala al-ghadabu war-ridha khaslatani wasadiyatani tubi'a 'alaihima al-insan li faidatin wa maslahatin. Perhatikan baik-baik. Marah dan ridha itu adalah dua kriteria, dua sifat dan dua perangai yang telah ditabiatkan keduanya kepada manusia. Dua perangai, dua naam sifat yang telah dijadikan tobiat manusia gitu intinya. Tujuannya apa? Li faidatin maslah. maslahah. Untuk faedah dan untuk maslah, kepentingan atau kebaikan. Orang kalau nggak pernah marah sama sekali, itu justru dipertanyakan dia. Paham ya? Karena apa? Karena nanti khawatirnya ada kemungkaran dia nggak marah juga. Marah itu kan macam-macam. Ada marah yang ditampakkan dengan apa? gerak-geriknya, ditampakkan wajahnya, ada yang marah hatinya mengingkari, dia enggak suka, murka. Ini perbuatan syirik ini, perbuatan bid'ah ini. Tapi dia enggak menampakkan bahwasanya seakan-akan dia marah. Intinya ada sesuatu yang apa? pengingkaran walaupun dengan hatinya. Itu. Paham ya? Jangan sampai kita enggak marah sama sekali lihat kemungkaran. Itu keliru. Na'am barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Kita lihat Falladzi la kuno yakunu naqisan ya kan. Orang kalau enggak pernah marah itu kurang orangnya. Paham ya? Antum lihat atau orang gila saja, biasanya suka marah-marah orang gila. Suka ngomel-ngomel marah-marah walaupun dia enggak sadar. Itu orang gila padahal. Orang yang normal kalau dia enggak pernah marah itu malah kurang katanya. Nih. Falladzi la kuno yakunu naqisan. Orang yang enggak pernah marah itu kurang. Antum pernah marah enggak, Antum? Sering. Hindari kalau sering tanpa sebab. Paham ya? Kalau sering tanpa sebab hindari. Tapi kalau ada sebabnya, itulah yang tepat. Lihat sebabnya kenapa? Sebabnya dia marah karena melihat kemungkaran atau marah melihat perkara yang tidak apa? Yang tidak dianggap bagus secara syariat, itu termasuk perkara yang lumrah, perkara yang wajar. Tapi kalau marah tanpa sebab, begitu eh, marah langsung temboknya di bodem misalkan, tiang-tiang dihancurkan misalkan, dipecah kata-katanya. Kenapa marah? Enggak ada sebabnya. Paham ya? Ini nanti malah dibawa kemana? Allah mustahil, Allah mustahil. Dibawa kemana? Nam dibawa ke rumah sakit dicek dulu, paham ya? Karena orang kalau yang namanya marah barakallahu fikum itu pasti dan seringnya ada sebabnya. Seringnya ada sebabnya nam barakallahu fikum nam. Ditahan dua rakaat ya. Eh ditahan dua rakaat nam barakallahu fikum. Labas khair insyaallah. Nah, yang jelas Orang kalau marah tanpa sebab dipertanyakan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau marah ada sebabnya dan syar'i itu termasuk marah yang lumrah dan bagus. Nah, barakallahu fikum karena enggak pernah marah berarti kurang orangnya. Lakin la budda an yustamala al-ghadabu fi mahallih, ya kan? Tapi hendaknya dan pasti harus Nah, yang namanya kemarahan itu diletakkan, digunakan pada tempatnya. Jangan dikit-dikit marah barakallahu fiqom perhatikan baik-baik. Nah, dan perhatikan baik-baik, jangan dikit-dikit marah. Marah-marah tanpa sebab. Tapi kalau ada sebabnya lumrah dan termasuk perkara yang apa kata beliau tadi? enam itu termasuk perkara yang bagus pada tempatnya. Fa in tajawaza mahallahu darra. Namun kalau marah itu melebihi, melampaui batasan, melampaui tempatnya, berbahaya. Membahayakan di sini. Nah, barakallahu fiikum. Padahal Rasulullah mengatakan apa? La darar wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain. Perhatikan baik-baik barakallahu fiikum. Naam. Ya, naam. Perhatikan baik-baik. Yang namanya marah itu dihindari kalau tanpa sebab. Ingat-ingat ya, tanpa sebab. Lah orang tertawa misalkan, tertawa, senyum-senyum, itu ada sebabnya enggak aslinya? Ada sebabnya Abdurrahman? Ada sebabnya kalau orang senyum-senyum ketawa sendiri tanpa sebab. Paham ya? Dipertanyakan juga. Karena apa? Karena berarti ada unsur yang tidak benar di situ. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Fal ghadabu naqidur ridha. Marah itu adalah lawan daripada keriduan. Jadi orang marah itu kan enggak ridho, anak enggak ridho anak. Anak enggak ridho syariat ini dilanggar. Anak enggak ridho kalau syariat ini diingkari misalkan. Anak nggak kalau orang itu buat kesyirikan. Itu berarti apa? Lawan daripada ar marah tadi itu. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Wa huwa sadiyatun wa khaslatun matbu'un 'alayha al-insanu yantuju anha fil insan ghalayan dam fil qalb wa intifakhul awdaj. Artinya, yang mana marah itu merupakan sadiyah, semacam Nah barakallahu fikum perangai wa khasnatun kriteria matbu'un yang sudah ditabiatkan alaih insan, ditabiatkan kepada manusia. Paham ya? Kriteria atau perangai yang sudah ditabiatkan kepada manusia. Yang muncul dari marah tersebut, marahnya muncul kenapa? Nah barakallahu fikum, yang muncul dari marah tersebut, orang marah biasanya ghalayan dam. Darahnya itu mendidih. Darahnya naik. Jadi kalau orang marah itu darahnya naik oleh karena itu hati-hati kalau melihat orang marah. Paham ya? Kadang dia nggak terkontrol. Semuanya dihancurkan semuanya. Dikasih air minum susu pun belum tentu dia minum. Paham ya? Sama dia malah dilempar misalkan. Eh? Itu hati-hati barakallahu fiikum. Kata beliau ghalayan dam. Darahnya itu naik. Eh, mendidih gitu loh ya. Nah barakallahu fiikum Allah musta'an manas, fil qalb di dalam hati. Wantifahul audaj terkadang apa bengkak wajahnya dan juga apa? dahinya. Orang marah itu kalau lihat serem wajahnya. Paham ya? kadang merah semuanya dan intinya ngeri. Paham ya? Itu kalau orang marah seperti itu. Dan itu wajar. Wajar. Antum saksi orang marah kalau orang marah benar-benar nampak pada posturnya itu biasanya wajahnya besar kemudian nah matanya merah itu biasanya. Paham itu biasanya ya? enam. Tapi ingat-ingat ya, marah pada tempatnya tidak masalah. Marah ada sebabnya tidak masalah. Mimma yu'addi bi sahibihi ila iradatil intiqam mimman ghadiba alaihi. Ini perkara yang perlu diperhatikan. Yang mana dengan marah tersebut setelah darah naik karena melihat kemungkaran yang ada tadi itu. Nah, barakallahu fikum kemudian apa? Melihat keberadaan yang mungkar tadi. nam akhirnya menghantarkan kepada orang yang marah tersebut apa? Menghukum. Menghukum orang yang dia marah kepadanya. Wajar atau tidak seperti itu? Wajar kalau dia misalkan melihat kemungkaran di hadapannya. melihat langsung misalkan dan juga menyaksikan, kemudian dimarah kok. Kemudian dia nah barakallahu fikum sampai memukul atau sampai yang ini, itu karena sudah besar perkaranya. Paham ya? Nah, wa illa aslinya kalau orang bisa menahan, itu enggak akan mukul. Enggak akan mukul, enggak akan nyupi, dia akan jewer. Tapi kalau sudah keter, tahu keter enggak antum? Apa itu? apa tak keter keterlaluan. Itu memang terkadang anu membuat orang itu benar-benar jengkel itu ya. Hindari barakallahu fikum na'am. Perkara-perkara kemungkaran yang bikin orang marah itu hindari. Karena apa? Karena kita semuanya juga enggak ingin. Ya, ingin kalau terjatuh dalam kemungkaran. Sehingga ingatkan saudara kita. Nah, barakallahu fikum ketika ada kemungkaran jangan diam saja. Ini enggak boleh ya, akhi, ini haram. Perkara dia benci biarin. Yang penting kita nyampaikan al haqan itu. Nah, menyampaikan hak bukan hujah, nah ini haram, ini enggak boleh, ini halal. Maksudnya ya, na'am barakallahu fikum. Tapi kalau perkaranya sekali dua kali, itu masih bisa dikasih toleran sabar. Paham ya? Orang itu terkadang kalau misalkan seorang guru atau ustaz memberikan aturan misalkan, kok enggak cuman dikit-dikit nanti tak hukum loh, nanti tak hukum. Ternyata kok enggak dihukum itu jangan merasa wah itu cuma omong kosong enggak. Itu masih sayang gitu loh. Sayang dan kasihan itu loh kalau menghukum. Itu pahami baik-baik itu. Karena apa? Karena terkadang orang yang seperti itu misalkan nggak pernah hukum, tapi sekali menghukum sakit hati. Paham ya? Nah, buktinya ada. Di sebagian tempat itu ada nggak perlu sebutkan namanya. Sekali menghukum karena disepelekan sama santrinya tadi itu. Nah, ustaznya ngomong malam ini juga jam sembilan atau kurang lebih itu segera angkat kopernya pulang kampung. Bayangkan, menyakitkan kira-kira. Malam hari malam, mana ada bis malam hari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kendaraan pun enggak ada juga. Padahal ustadznya ini selama ini sepelekan, disepelekan, wah ini cuman dikit-dikit hukum, padahal enggak ada hukumannya. Nah, ini ingat, kalau yang namanya marah ini, eh, akan menghantarkan kepada orang yang marah tadi apa? Naam ingin menghukum orang yang dimarahi. Paham ya? Oleh karena itu barakallahu fikum jazakumullah, hendaknya kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ingat untuk menjadi orang yang baik. Sejak dini, sejak kecil menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bisa dikatakan, nah kalau nggak ingin disakiti orang lain, jangan menyakiti orang lain. Kalau nggak ingin diajak orang lain, jangan mengajak orang lain. Kalau nggak ingin dihina orang lain, jangan menghina orang lain. Caranya gitu. Harus pandai-pandai memainkan apa siasat syar'iyah, politik yang syar'i. Nah, barakallahu fikum, anak nggak suka dicaci maki. Ya jangan mencaci maki orang lain. Anda nggak suka dihina, jangan menghina orang lain caranya gitu. Harus sadar, paham gitu ya. Nah, barakallahu fikum mah anak masih kecil Ustaz. Anak mau tak puaskan mainnya ini karena banyak orang-orang yang nah kurang bahagia masa kecilnya katanya. Mau dibahagiakan kenapa lagi? Ahlus sunnati wal jamaah membahagiakan anak kecil dengan apa? Dengan apa? Dengan Al-Qur'an was sunnah menghafal Al-Qur'an, murajaah Al-Qur'an, seputar itu saja as-sunnah Paham seperti itu, bahagia dia, tenang. Karena apa? Karena yang dia dapatkan itu kebaikan. Nah, bukan dibahagiakan dengan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang nah barakallahu fiikum hafizakumullah di luar syariat jangan barakallahu fiikum. Allah musta'an. Nah, kita tutup yang terakhir kata beliau sini, "Wa minna ahadun la yaghdab." Nah, dan tidak ada di antara kita seorang pun yang tidak pernah marah. Lakinnal aqila wal mu'min yatasarrafu fi ghadabihi wa la yunfidhuhu. Tapi seorang yang berakal, orang mukmin itu hendaknya dia bisa berpaling pada marahnya itu dan tidak melaksanakannya. Terkadang gitu, mau marah nggak jadi, ya enggak? Awalnya mau marah itu, sudah mau marah, sudah mau puncak, tapi dia enggak jadi marah, Enggak jadi dilaksanakan. Nah itu kalau bisa dilaksanakan bagus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia awalnya mau marah nggak jadi gitu loh. Paham ya? Cuman terkadang kalau melihat suatu perkara yang itu kemungkaran terulang-ulang, paham ya? Terulang-ulang, itu memang wajar kalau seandainya dia nah barakallahu fikum melampiaskan tapi tidak pada perkara-perkara yang di luar batasannya. Mohon salah ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din wa jazakumullah. Allah musta'an. Kita lihat sini. Ini tepat sekali, bagus sekali. Wa amal ahmak. Apa ahmak itu? Orang gila. Adapun orang yang gila yang kurang akalnya, wal jahil orang bodoh faqad yahmiluhu al ghadab ala asya' madmuma sungguh marahnya itu na'am barakallahu fikum membawa pada perkara-perkara yang tercela ini perhatikan baik-baik membawa pada perkara-perkara yang tercela kal qatl membunuh wal jarh melukai awil kalam sayyi atau ucapan yang jelek miso-miso paham ya miso-miso itu bahasa Jawa bahasa Indonesia itu ucapan yang jelek banyak bicara itu jelek semua intinya paham ya Allah musta'an na'am au qati'atir rahim au qati'atir rahim atau memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, ini orang yang ahmak seperti ini. Eh, barakallahu fikum ahmak itu orang yang dungu atau orang yang gila, yang kurang akalnya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang seperti ini, membunuh, eh, melukai. Nah, barakallahu fikum ucapan yang kotor. Kalau seandainya marah pada tempatnya, sampaikan ucapan-ucapan yang baik. Kalau seandainya harus memukul pukulan yang tidak apa? Yang tidak membuat dia pingsan. Paham ya? Pukulan yang kira-kira hanya mendidik saja. Sebagaimana Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih, namuru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Perintahkanlah eh, anak-anakmu untuk salat ketika usia 7 tahun. Kalau enggak mau salat ketika usia 10 tahun, pukullah. Pukulan yang bagaimana? Ah. Eh, pukulan yang tidak melukai Nah, barakallahu fikum atau pukulan yang tidak apa? sampai membuat orang itu mungkin pingsan atau hilang akalnya misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fal ghadabu yahmilul insan 'ala mahalik. Terkadang marah itu, amarah itu membawa seorang kepada kebinasaan-kebinasaan. Illa idza ta'malahu isti'malan hasanan bi mahallihi fa innahu yaslamu min syarrihi kecuali kalau orang tersebut menggunakan amarah pemarahnya tadi nah pada penggunaan yang bagus pada tempatnya maka dia akan selamat dari kejelekan terkadang orang marah seperti itu saking marahnya bangkrut usahanya udah tanam modal jutaan kok nggak berhasil rugi pulang ke rumah marah dia minum bensin paham ya Allah musta'an satunya minum baikon campur budrek paham ya Allah musta'an intinya apa itu semuanya menghantar pada perkara-perkara yang haram wal a'udzubillah billah nasallahu alaihi wasallam في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين